apa benar Islam Persia itu Islam bid'ah keluar dari Islam Tentu bagaimana cerita Islam Persia yang dimaksud Islam Persia itu Syiah maksudnya ya tentang apa Islam Persia sebenarnya yang disilakan dengan Syiah untuk perlu ingat bahwa di zaman dahulu itu tidak ada Islam Syiah tidak ada tapi setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu an, itu ada orang-orang yang mengelompok yang memang dibikin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud al-Mal'un. Abdullah bin Sabah dari Yahudi yang dilaknat oleh Allah, dia membuat syiah tersendiri yaitu orang-orang munafikin dan Abdullah bin Saba juga dia orang-orang yang e, berkomplot untuk membunuh Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Utsman, kemudian dia membela Ali. Dan itu juga mereka apa bibit-bibit yang membuat perpecahan di kalangan Islam antara Ali dengan Muawiyah, antara Aisyah dengan Ali dan yang lainnya. Kemudian dia mengelompok kemudian membela Ali bin Abi Thalib. Syiatu Ali. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Yang kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Syiah ini terus mereka membela Ali dan keluarganya. Keturunannya juga hanya dari Husain, tidak dari Hasan. Terus Syiah ini mereka punya ajaran pada waktu itu dipisahkan oleh para ulama Syiah yang Rafidi, kemudian Syiah yang Zaidi. Yang Rafidi itu Syiah yang sekarang dianut oleh Isna Asyariah. Syiah itu antum perlu ketahui berpecah lebih dari 50 sekte. Syiah itu. Yang semua yang sekarang ini kembalinya kepada induknya yaitu Syiah Imamiyah Isna Asyariah Ja'fariyah. Yang dipegang oleh Khomeini itu yaitu Syiah Imamiyah Isna Asyariah Ja'fariyah. Yang intinya sama dengan Syiah Rafidah. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, ditolak. Rafidah arti menolak. Mereka menolak khalifah. Bahkan mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Kemudian dalam masalah akidah juga mereka sudah jauh dari Islam. Kepercayaan mereka tentang Quran, mereka tidak percaya Quran ini karena masih kurang menurut mereka mereka punya Quran tersendiri yang namanya Quran Fatimah Mushaf Fatimah itu mereka yang isinya 17.000 ayat mereka mengatakan orang-orang Syiah termasuk ya Khomeini juga begitu dan kitab-kitab mereka usulul kafi dan segala macam itu masih ada sampai sekarang di Iran masih ada kitab itu pegang. isinya naudzubillah kotor luar biasa kitab-kitab itu mereka menganggap bahwa imam itu lebih tinggi dari malaikat lebih tinggi dari rasul itu perkataan Khomeini. Dari kitab-kitab Syiah juga ada. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui yang parsial, yang juziat sedangkan Allah tidak tahu. Kemudian mereka menganggap istri Nabi itu penzina, terutama Hafsah dengan Aisyah. Dalam kitab-kitab mereka, maka saya, saya katakan kotor kitab-kitab mereka itu, lebih kotor dari WC. Kalau baca kitab mereka itu naudzubillah, kotornya luar biasa. Menuduh para sahabat itu kafir, menuduh para sahabat pengkhianat dan segala macam. Mereka mengatakan semua sahabat kafir kecuali empat kata mereka. Ali bin Abi Thalib, Salaman Al Farisi, Abu Dhar, kemudian Miqdad kata mereka. Kemudian tambahkan lagi lima, semuanya kafir. Bagaimana? Allah memuji sahabat, Rasul memuji sahabat dikatakan oleh mereka kafir. Jadi sudah jauh. Jadi kita tidak bisa katakan lagi Islam, eh, kita nggak bisa mengatakan sunnah dengan syiah tidak. Islam dengan syiah karena Syiah sudah berbeda tentang masalah ajaran daripada Islam itu sendiri. Islam juga berbeda. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa mereka itu masuk dalam Islam tidak. Karena apa? Mereka sudah Qurannya mereka tidak mau percaya. Sunnah Nabi mereka tidak mau terima. Sunnah itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, ada di yang dari Bukhari, mereka tidak mau terima, tidak mau. Jadi sudah beda. Dan itu sudah ada gitu. Dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia itu sudah ditulis oleh para ulama yang mengingatkan kita agar hati-hati kepada Syiah. Bahasa Indonesia juga ada beberapa buku bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang akidah Syiah.